Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Michael Arianto dari Tulangan Sidoarjo. Ini merupakan pengalaman misteri yang pernah dialami oleh keluarganya dan tetangganya di Surabaya. Inilah cerita selengkapnya. itu keluargaku tengah berkemas-kemas untuk pindah rumah kontrakan baru yang kebetulan agak jauh dari rumah kontrakan lama di Surabaya. Siangnya barang-barang telah dikemasi satu persatu, sudah diangkut oleh mobil pick up hingga sore. Beberapa keponakan bapakku juga turut membantu, sebut saja salah satunya Mas Tarmono. Singkat cerita Mas Tarmono yang ikut angkat-angkat barang ke kontrakan baru turun dari mobil, kaget terkejut dengan berteriak. Balik, balik, wonten ulo ageng lewat tinggi mau. Endi sih kono ulo? Iku wong Pak Lik ya nang burimu ket mau ora ana apa ayo istirahat dhisik, mengko lanjut meneh angkat-angkate. angkat angkate Setahun hingga dua tahun keluargaku telah menempati rumah kontrakanku yang baru. Disinilah mulai terjadi kejanggalan. Pada malam hari, Saking lelahnya bapakku nggak sadar ketiduran depan televisi yang kebetulan jalan lurus dari ruang tamu ke dapur. Tengah malam bapakku dibangunkan oleh sosok pria sepuh berjenggot panjang memakai pakaian kuno. Yeah. Awakmu yang turu mapano sing kena Iki ngono tutung kon turu. Iki dalanku lewat arep ning mburi omah. Sontak bapakku kaget dan langsung berdiri menuju kamar. Perlu diketahui, di belakang rumahku terdapat sebuah rumah kecil berdempetan dengan bahnah tinggal. Mbah Nah ini merupakan janda sepuh sebatang kara yang sudah lama lumpuh tak bisa berdiri sehari-hari. Mbah Nah mengandalkan makan minum, mandi dan buang air dari keponakan dan ibuku. Keluargaku menganggap Mbah Nah sudah seperti keluarga sendiri. Suatu malam, sekitar pukul dua dini hari pernah kejadian rumah Mbah Nah diketuk seseorang tak dikenal. Iya, mlebu oleh, Nduk. Aku ora iso ngadeg. Loh, Rom, tungaren ngirimi aku mangan tengah wengi ngene. Ora kesuken ta iki? Tanpa menjawab sosok wanita yang menyerupai ibuku itu hanya tersenyum saja lalu pergi. Keesokan paginya ibuku datang ke Mbah Nah dan membawa makanan. Mbah Nah berucap, Sampean mau bengi marani aku torum, gowo panganan. Loh, boten ya mbah? Sinten ge? Kulo jam sak monten ge sampun tilem to mbah? Waktu pun terlalu banyak kejadian ganjil yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kontrakan hingga ada sandal yang berjalan sendiri dan menimba di sumur pada tengah malam. Padahal tak ada satu orang pun di sana. Pernah juga kejadian di malam hari yang menimpa kakakku, sama persis seperti bapakku. Waktu itu masku tidur di depan TV selepas nonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba Sekitar pukul 2.30 dini hari Masku ditendang dan diseret agar minggir oleh orang berpakaian seperti tentara pejuang pada zaman perang. Orang itu mengatakan, Bangun turun muneng endi, iki talanku aja turu ning kene. Ha! Paginya masku bercerita kepada bapak dan ibuku. Aku juga tak sengaja mendengarkannya. Tiba-tiba aku terkejut dalam hatiku berkata, Ditendang karo tentara, masa iku bujuni mbah nasing wiswi pilar Soal Soale mbah nanti cerita yang bujuni pejuang zaman perang kemerdekaan. Tahun demi tahun berlalu, hingga masa ngontrak keluargaku di rumah Surabaya berlalu. Bapakku berniat untuk kembali ke Sidoarjo setelah berpuluh-puluh tahun tinggal di Surabaya. Ibuku yang saat itu berpamitan ke Mbah Nah tak kuasa menahan kesedihan dan Mbah Nah pun menangis. Sopo sing arep ngeramot, aku maneh torum ponaanku ra ngerti koyok sampeyan. Ngerti nopo to Mbah sami mawon. Lah tasik wonten Dek Haryani kali Dek Marni ngoten lomba. Mbah. Setelah sebulan sejak kepindahan keluarga Gudi Sidoarjo, terdengar kabar duka Mbah Nah meninggal dunia. Ibuku sedih saat pemakamannya tak dapat bertakziah secara langsung karena bapakku tugas luar kota. Semenjak kepindahan keluargaku dan kematian Bahna, suasana sekitar rumah kontrakanku dulu sangat-sangat mencekam dan menyeramkan. Terlebih di dekat rumah Mbah nah juga terdapat rumah kontrakan kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Kini di sekitar rumah itu hanya ada rumah Pak Gito, tuan rumah pemilik kontrakan itu. Tetangga sekitar juga yang biasanya selepas Isya masih ramai cangkrukan dan keluar rumah. Tak biasa, kini satu persatu menutup rapat rumah mereka. Belum genap tujuh hari kematian Bahna, kampungku dulu, tak kampung mati. Anak-anak muda yang biasanya main gitar dan remi hingga adan subuh kini tidak ada lagi. Saat itu kebetulan sehabis hujan lebat dari sore hingga malam, menambah suasana kampung semakin mencekam. Sebut saja Mas Edi. Mas Edi merupakan tetanggaku dulu di Surabaya, cucu dari Mbah Kambit, rumahnya tak jauh dari rumah kontrakanku dulu. Saat itu Mas Edi pulang kerja sekitar jam setengah dua tengah malam. Dia bergumam. Duh, kampung kok sepi ram koyok ngene gak koyok biasane. Waduh, kok moro-moro merinding yo ya aku. Dari kejauhan hati Mas Edi berdegup kencang dan gemetar. Pasalnya, dia melihat di seberang depan rumah kontrakanku dulu terlihat sosok putih berbalut kain mori. Dekat semakin mendekat, karena rumah Mas Edi harus melewati rumahku dulu. Sosok itu terlihat jelas. Anehnya, Sosok itu terlihat duduk tanpa bergerak dan pandangannya lurus ke arah rumah kontrakanku dulu. Saat melewatinya, sontak Mas Edi histeris dan berlari. Oh, oh, oh, oh pocong! Tolong, tolong, tolong, oh, tolong pocong! Sosok pocong itu berwajah merah dan terdapat aroma wangi kapur barus atau kamper orang mati. Pocongan itu hanya diam saat Mas Edi melewatinya. Menurut Mas Edi, wajah pocong itu mirip Mbah Nah. Di depan rumahnya Mas Edi gedor-gedor pintu. Bah, bah, bah, di lawang, bah. Aku wakti, aku dari pocong. Saya ngurup paling sih. Bah Kambit dan istrinya saat itu bertahajud langsung lari ke depan dan membukakan pintu. Ana apa? Ana apa et kok ngos-ngosan ngono awakmu? Aku bar diwedani pocong kaya Mbah Nah, rupane gegirisi Mbah. Ah, ngawur ae ora ana wong mati sing dadi memedi iku. Wis ayo diparani bareng-bareng. Saat Mbah kambit mendatangi lokasi tempat Mas Edi dihantui sosok pocong itu sudah tak ada. Ndi ana pocong? Iku ora ana apa-apa wis ayo mulai. Mas Edi yang saat itu masih sok dan gemetar, dikasih air putih oleh neneknya. Lalu ia bercerita jika baru saja dihantui pocongan duduk di kursi panjang seberang rumah kontrakanku dulu. Sejak kejadian itu paginya kampungku gembar akan adanya pocong yang disebut mirip Mbah Nah. Dan saat itu pula Pak Gito yang istrinya keponakan dari Mbah Nah berinisiatif mengadakan melekan hingga 40 harinya Mbah Nah. Dan warga beserta pemuda kampung juga melakukan kebiasaan biasanya seperti ronda malam atau cangkrukan. Demikian cerita misteri dari saya Michael Arianto. Salam untuk adikku dan budiku di desa Kepok Kidul, Kedungadem, Bojonegoro. Salam Cimatres, salam misteri. Aum. dengarkan saat ini 95 FM Istana Radio. Woro Woro.